Mohon penjelasan masalah zakat mal dibagikan pada akhir Sya'ban menjelang puasa sah ataukah tidak? Jawabannya jumhur ulama berpendapat diperbolehkan takjil ikhraj zakat. Disegerakan mengeluarkan zakatnya. Jelas hitung-hitungannya jelas. Paham ya terkait dengan masalah boleh boleh tidak harus pada waktu Anda harus mengeluarkan zakat mal. Misal, Anda ini hartanya banyak. Harta Anda termasuk yang terkena zakat mal. Secara pengalaman e, perhitungan selama ini Anda ini e, e, waktu mengeluarkan zakatnya tanggal misalkan 20 Ramadan. Misal. Paham ya? Antum kepingin mengeluarkan pada akhir Syaban. 20 Syaban, 25 Syaban jadi kan didahulukan, disegerakan gitu ya. Itu boleh. Ketentuannya e, selama uang Anda atau harta Anda masih terkena zakat. Kalau udah nyusut, nggak macam ini nyusut ya nggak ada zakatnya. Masih kena zakat. Yang kedua, jelas perhitungannya. Anda bisa kalkulasi sampai nanti ketika 20 Ramadan, sekian harta saya. Zakatnya sekian langsung ambil sekian tadi itu keluarkan ketika Syaban. Tidak ada masalah. Paham gitu Nah. Barakallahu fikum. Dan ingat yang namanya zakat pan pasti harus Ramadan. Itu terkait dengan semenjak kapan harta Anda mencapai nisab. Ya, semenjak itu dihitung satu haul satu tahun. Terkadang ketemunya Ramadan, terkadang di luar Ramadan. Intinya diperbolehkan menyegerakan mengeluarkan zakat mal, tapi dengan perhitungan yang jelas. Allahu taala alam bisawab.